Madaniyah tuh di surat Nisa itu Madaniyah mi'atun wa khumsun satus lan limo au situn au sabuna sabuna ayat utawa Kaya satus limo atau satu enam atau satu pitu Satu pitung pulau pitu Bismillahirrahmanirrahim ya Ibn Nas Eh ya ahla Makkah itaku wa diosiro kabeh robbakum ya pengiran ira kabeh Iko baru tegese siksane robbakum Bian tuti u gambar ento takwa sira kabeh ing di rupa nih dat khala kau kang gawe sapa ladi kum isi sira min nafsin awawaan awawan wahidatin kang siji. Wa kau min hasil jahat. Lan gawe sapa Allah min samping nafsin Zau jahat ing bujuni nafsin wahidah. Wa batta lan nyebar sapa Allah ya farroko tegesi nyebar sopo Allah wa nasara ya tegesi nyebar min huma sangking nafsin wakhida lan zaujah nyebar di jalan yang pira wong lanang kasiron ingkang kake wanisa anan pira wong putri wong itu wattaqu wa lan wedya sira Allah ing Allah dikang tasa aluna kang gawe jalu-jaluan siro kabeh eh tata atau si gawe jalu-jaluan sira kabeh bihi kelawan Allah Fima kalau waktu sarangi Fima yang dalam perkara Kamu memintakan Tuhan Melibatkan Tuhan Fima yang dalam perkara Ben aku ma yang dalam antarane sirokabe Melibatkan Allah dalam hal yang ada di antara kamu Khaifu yakulu sekiranya ngucap sobo dukung Sebagian irokabe Libat bin maring sebagian as'aluka billah as'alu nyuwun ingsun ka ing sira billahi atas nama Allah wa ansuduka billah lan jalu ingsun ka ing sira billah atas nama Allah biasanya tiang Arab kalau memohon sangat itu melibatkan Allah misalnya yuk tulung wong as'aluka billah wa ansuduka billah wattaqul arham wal arhama lan wadiyo sira ing rahim Ewa eh, takulan wadiyo sira al arhama ing rahim Gue wedi antak tok uha yen to ngetok sira ha ing arham. Jadi kamu tuh harus khawatir putusnya hubungan rahim. Wafi kiro atin yang dalam kiro adu jari belanjir, Advan kronotin atap lalu domir yang atas itu domir Domir fi bihi yang dalam lafad bihi Jadi wattaku wa halladhi tasa'aluna bihi Wal arhami Sebagian kiro wal arhami Rupa atap yang domir bihi Wa kanu lan ana sapa wong Arab ya tanasaduna iku padha saling njaluk tulung sapa Arab Rahim lan rahim. Inna wa satuna wa iku ana sapa wa alaikum atas sira kabeh rakiban iku zat sing rakib sing reksa. Iku tak nerangno menyangkut silaturahim meskipun ini nak wong sekuler ras setuju utawa wong modern gak setuju. Nak rata-rata ulama itu gak seneng yatim piatu yayasan. Ulama sing tapi sing ora krono medhit jadi menyumbang yatim piatu itu baik. Tapi kalau menciptakan yayasan rata roto nak ulama bukan ulama kuno tuh. Karena akan tercerabut dari keluarga. Jadi misalnya tahu, pulau mati, anak keluar rakyat Nah cara pakai kan karuan urutan kewajiban yaitu ke saudaranya bapak karena al-am bimanzilatil ab berarti kembali ke saudara saya kakak saya tadi saya jadi Allah itu sudah bikin tahapan ya, bikin fase hidup itu jelas. Misalnya Romanto mati, itu aku abdul bapak itu bertanggung jawab am. Begitu juga menyangkut wali. Nah, ketika ada modern, modern yang baik, memang baik ya asalnya piatu. Bocah yatim tercerabut ke akar keluarga, itu terus di yayasan. E nah yayasannya kebenaran mungkin lumayan, tapi ya lumayan toh andai kan baik saja itu statusnya mau lumayan, tidak sampai baik. Karena apa? Nanti anak ini kalau besar, itu dendam bagi keluarga ini, bagi Pak D, Pak Ali, ya, di rumah. Pak Lek Pak ini ya orang rasa itu ponaan, tidak tindak jawab. Itu waktu gali santri soleh nakalan. Tidak wae wong liya semangat, tidak wae keluarganya rahasia. keluarga ini mesti pernah tua, pernah keluarga Padahal dengan demikian terjadi kotul arham. Kami ya? di pulau ini masalah-masalah yang nggak populer dari zaman akhir tapi tetap pulau kelomong. Jadi jangan sampai kita ini kotul rohim. Kotul rohim masalah macam-macam. Ya, ya itu nak mulang ane ini di bedi. Mereka ane ini di bapak lah. Bapak itu sekitar tanah di bapak ini. Wih, gue sunai kiai gue nak ngalim no sandi sukses ngalim no ponaan ini raiso kiai aneh, roh kasus ini, ndekne, rupa rupa rebutan tanah mbek bapak. Bapak e unang dinti. Jadi kita harus marka itu anak tetap gitu. Jadi hukum-hukum baku Quran kalau silaturahim sudah hilang. Gitu. Ini semua semua tenis ada dari rojina jadi mau ngoten. Paham? Jadi ya? ini ku kudu mau sama raiso ngelakonilah tapi kudu eling-elingi hukmu wa. Jadi kudunya yatim itu akun ab Meskipun wali gak ngoten, nak bapaknya mati wali ini pindah nih, bayi Misalnya bayar orang kafir ra bapak bapake. Ketika tercerabut anak yatim ini ke yayasan itu potensinya paling tidak tercerabut ingin apa keluarga. Paham? Selain hal-hal yang sifatnya teknis, misalnya pendewasaan itu dimulai dari hal-hal yang kecil, dilatih nyapu, dilatih masa, dilatih tanggung jawab dengan proses urip. Yayasan agak ono proses urip, formalan apa. Wes sesuk jatah mangan sami ini. sore sami ini, wae sekolah-sekolah. Bang, gitu? Jadi asli syariat Allah itu urutan rahim yang dipakai. Tapi Allah ya konsekuen, nanti konsekuen ini saat kita mati pun dulur jadi ya hak waris gitu Jadi konsekuen, jadi hukum sudah diatur sedemikian konsekuen gitu. Artinya ketika yatim ya panjen dulur nandu. Tapi konsekuen yang mau yatim lana, ya untuk hak warisan akhirat termasuk di hak waris. Paham ya, kulon sering diceritani kayak gitu sepuluh nanti tak ini. Kue nak cara yatim piatu biar rata-rata kiai kiai kuno ini buatan apa? Buatan sekarang. Di pulau menangi mas berzaman Pak Hamid Kedowi dan yayasan yatim piatu neng langsung ngermanto. Itu reaksi kiai kiai sepuluh rata-rata negatif. Artinya sebelum kerungu kasus penggelapan dana, itu wes apa? Negatif ya karena itu tadi Hermanto. Kearifan anak ini menggantung pada proses sosial nih komunitas keluarga nih. tak benten tanggung jawab yayasan ya, ya, sampai sampean sebagai pak le pak de paham gitu jadi nak sakit kasih sayangnya dia terus proses-proses sosialnya kan bukan sekedar formalan nah digandeng tidak melaku melaku oh ya kan buatan wae untuk orang suman sore <laughs> itu ya wes Lalu kalau setuju, ide ini Kala, korban tsunami itu tidak perlu keluar dari Aceh karena habitat aja yang tinggal itu kalau mereka boleh keluar di rumah orang Jakarta orang Surabaya habitat aja itu entah gitu. jadi mereka harus tetap di aja paham gitu di masalah-masalah kita gitu itu sering jadi kadang ada masalah yang secara modern itu baik tapi sebetulnya itu mencerabut dari akar kembali kayak masalah modern pondok jadi yayasan itu ya rumpet ya itu tadi Ketika jadi yayasan, itu kaitannya itu lembaga. Kalau lembaga mulai zaman Nabi Adam sampai sebelum kiamat itu kaitannya prosedur. Jadi namanya lembaga itu urutannya ya terakreditasi, diakui, terdaftar sampai kepingin disamakan. Artinya urutannya selalu lembaga. Sementara anak lembaga agama, pondok, pondok atau dai lawo, atau istilah pondok, nah pondok itu Jawa. Nah dai lawo urutannya kan buatan ngoten. Wong abangan no Sekedar tobat iman sampai tobat sholat. Sekedar tobat sholat sampai tobat haji. Tak hmm. terus. Gitu juga sama orang Islam medit di lomo. Nah Islam belum haji. Nah, wah kan. Jadi institusi agama yang diambil alih oleh lembaga modern itu buahnya, Tapi kita tidak merasa dosa. Ya yes, seminggu orang ketoroh. Misalnya kalau bodoh gontar, oke okay, modern kita bangga. Tapi tetap ada institusi agama yang dimenggokkan, dibelokkan. Karena urutannya itu tadi, Misalnya Rumanto ben modern sih niku Gus alhamdulillah saat ini pun akreditasi. Ya saya takon sedikit Banawi saya kalau nyebut jeneng terpaksa. Urutan terakreditasi, muda terdaftar, muda diakui disamakan Tahapannya itu. Ketika tahapan dari cara Allah, kalau bolak-balik cara Allah. Oh, aku dhisik Kristen saya ingin mualaf tak rumah. Oh, saya kira sekedar mualaf di gelem sholat, Oh, saya kira sekedar gelem sholat wis gelem kaji. Malah wis dai. Jadi tahapan-tahapan versi agama tetap terengkuh oleh lembaga modern. Jadi nanti itu di Indonesia atau dimanapun banyak lembaga modern atas nama Islam, tapi tahapannya sudah tidak Islamnya itu. Tapi prestasi-prestasi modern itu. Paham gitu? Tapi kan juga lembaga modern ini kita cerita dong, mau terus gede. Mau oh, soleh soleh marka itu ya kacau. Gak aku trauma, gak aku saya tidak bisa terima soleh Mustafa bareng gak iso. Ini urusan publik. Nak sholat ini urusan Mbak pengiran dewi anu ah, kusuk entek nol Urusan publik gak iso komentari publik. itu konsekuen gawe alter nanti. Loh, gak iso nggih bertuki ya kan masalah bersama gitu. Taman saya pikir, jadi target-target agama lah, ya, itu tetap diambil alih lembaga modern kan itu tadi contoh termudah pondok yang kita tahu langsung, gak pengamat kita tahu langsung berpondok mulai modern mesti yang dibicarakan tuh urutan-urutan statuta itu status-statusnya ketika pada pada salah gue urutan Alhamdulillah aku bisa begal lagi sobat semua ya, ngira karo lagi aku padahal nggak apa uang begal dari sobat ya ini nggak apa tapi lagi aku seneng ngira ya, karo sejarah kali Jogo Sunan endul Yakin sih kebanggaan apa tuh nunduk nawa begal bangga Bodoh saya kan gak iso bagam. Begal Allah, bodohku disamakan. Tengah menteri sebenarnya gak karuan. Setip gak mantep S1, oh, S2, aku magister Ngulur tadi, ngulur S3 Baru S2, gaya lembaga S3 eh, Ya, sekolah, tapi kayak kenapa lah gede, ya, sunat uang Nah, yang pantas sih, ya, mau dunia udah berkembang Jadi lembaga agama tetap target agama udah ambil alih mulai kalau sering takut Gus Dilan modern, orang tahu kalau sawangannya modern. Aku ngalim orang kayak kue, orang kayak markai. Ini tak contoh nih. Apa kan es modern terus kodak, misalnya dilirik pengiran sini, kok sakit sih? Ya sebetulnya aktivitas kita untuk izatil Islam itu tidak apa-apa ya dari segi ingin diakui, disamakan terus sampai muadalan yang Allah azhar sampai muka muka Roma sampai Australia, Kanada itu tidak apa-apa. Tapi lembaga agama yang asli dari pengiran kan itu benar dakwatun nasmina minal mati ilan nur. Wong roh kabeh nak tugas gaib utama <laughs> minta minat mati ilan nur. Saya ora minter akreditasi ilah terdaftar kok ilah disam diakui <laughs> ilah disamakan gak penting nur nurah jenenge <laughs> nur tetep tapi nak sing wis kan nur nurah soalnya targetnya targetnya kodok Iya eh, terjadi eh, iya, terus gitu, bareng mana kiai kuno-kuno melera kanggo Romanto. iya, iya. soleh lah melera kanggo, mergo dokter, mergo anak itu lah kanggo, mergo ora duwe sarjana. di bukti dong ngene, mergo nganggo. Jadi korbannya rasa mau liya. Sampai bayasin Mbak Mutila yang pengangguran ora sarjana. bapak rumanto nanti akhirnya istihad. Wes iki mau nyinggung uang ora kowe tak terangno saja masalah ilmiah. Ya. Ya orang ngamati, padha rae dhewe ngamati orang anak nyongko. Bang, ya, jadi piye mau mau iku diambil alih. Jadi mental-mental itu minal dulu mati landur tetap aja kita ini tidak begitu soalnya nah sing bener putih rasa tak apa kita lagi tak sing bener dia ya usah Soalnya dilakoni urip iso mergawe meneh bengi ngaji, bengi turu iso lakoni. <laughs> Ngono-ngono pengen tani mati ya takoki cara kancaku ngono. Kowe urip kok santai. Urip kok ngenteni mati, tinggal jago anak mati dhewe. <laughs> Jadi lembaga agama tetap diambil alih, buatan sakit buatan. Itu sunnatullah. Paham? Ya? Jadi mau narap armawan sampean. Tapi ini mau Kang Romanto juara tiang alim sing mikire takik nyata nih jarang. Mungkin mun boten popu. ngomong, mau ngomong, nggak pidato ngeten rawan. Ya, itu Romanto mereka mboten nyaman kayak mereka Tapi yang jelas pikiran ini sudah ada populer. Tapi tetap saya ingatkan, ini kalau hakko kalau kanan apa murron tetap tak ngomong. Ini sekarang kita semua mulai kecil diajarkan. jadi agama dai lawa ibrah belum mati. Tapi tahu-tahu lembaga agama itu ukuran prestasinya, ukuran tahapannya tidak demi itu gitu. Iku mau urutan-urutan malam sebab gak malam malam. Umur mantau itu malam malam gitu. Ini aku ramai malam. melam Aku ramai melam-melam. Warung tahapan yang ngono ya ampun, ya bawa Wah tuh, lan paling ngau sih kafe alia sama ini, caca yakin, Amalan dunia ini caca yakin, eh, caca yakin, yakinmu bapak dunia ini kayak Iki nunjukno nak wong tuwa kok apike marisi. Dadi nak yatim anake jek ditinggalan tuh dunia. Iki kan kita apa wa atul yatama amwalahum. Bandane cah yatim no cah yatim iku. Berarti bapake mati gak omong tok. Mulane <laughs> pas yatim jek ninggal apa? Dunia. wah dosa mati ra ninggal warisan. Ora oleh ini ngono. Dadi wa atul yatama amwalahum. Ngene di amwal kok warisan. orang ora bapak itu orang gak mari sih bi anak mimpin gue deh Mano, wasiat tuh orang kok kan rumah nyobi gue melok sopon. Nah, itu dan ada. Para tata badan lan juga di serok kafe al khabisa ing barang elek kita lan ya barang api. Para takulan cumangan kafe ambal amwalakum. Sampai wonten kuyunan ya Mas Bur ya, ngene lembaga agama. Jadi lembaga agama itu nak saya ini kan trennya pondok itu mulai ya wow, terakreditasi disamakan sampai pokoknya diakui disamakan. Nah ini kan butuh standar. Untuk disamakan dia itu butuh standar. Standarnya itu kan versi depan. depan rata-rata orang kampus pakai poin-poin versi depan. Lah suwe-suwe standar internasional pakai ISO, Sebenarnya ISO ke OPI. Mana pondok si standar menurut suwe-suwe pengiran tidak hilang. Mungkin nggak mengukur standar sebagai dunia kafe. <laughs> Lah ukuran pengiran tetap bagus Nah belum mati. Ilah nur, ukuran pengiran nggak mau tahu. Allah persane sih kuda, Allah kurang persoalan lembaga. <laughs> Gak mau tahu. Tapi sebenarnya ngotot ya rumah tuh training ngotot. Ah sekolah nih gue nojo saya gak diakui. Sekolah nih gue nojo ijazah mu adalah bi alaja. Sekolah nih gue malah doktor telu, profesor telu. Dan ini pun dimulai danten. Sak sepuh dia muntah istihati mun ngotot. Mana sepuh ada masuk sesepuh kufar. Rajak mun ngotot. Rumah sekolah yang terakhir benteng banawi mulai <laughs> daerah-daerah ngotot. Mumpun. Jadi gitu. Ini terakhir Ki Arwani itu, itu yang bergerak menangi, menangi mungkin Tapi itu tidak jelek Mustafa, jangan salah paham. Saya tidak ngerti. ya. Tapi nak ikut minggu rektor itu jelas, tadi ya. aku berani. <laughs> Yang mau sangko, sangko target-target agama, ya sampai mau sejarah kali Joko Sunan Ampel sampai sejarah terakhir kata Ki Arwani Bakudori. Wah sejarah ya nobat nobegal berprestasi sekali. Mereka nobat nobegal berarti mengeluarkan manusia menuju mati lah. Saat ini buatan Alhamdulillah saya ini pondok harus disamakan. Alhamdulillah lembaga itu harus diakui. Terus lembaga ini harus diakui internasional. <laughs> Soalnya kira-kira selama-lamanya. Emang sokot korbannya ada itu apa? <laughs> Aku seneng aja. korbannya mana itu? Orang dia sih ngurang tak buat, ya Allah tuh. Dan al, kalau <laughs> melok melok korban anak. Amal aku ming pira-pira donyane ya, Wala lan jangan ganti sira al-khabitha ing barang elek buta iku lan barang apik. Wala tak kulan aja mangan sira kabeh amal aku ing donyane ya tamat. Ila ambat iku mbok campur maring dunia ira kabeh. Kowe Itu saling mangan aku kana hutan satu Satemene aku amal ya tamat iku kuban dosa kabira kan. Jadi ayat ini nunjukno nak ayat ini sing apik di rumah keluarga. Lan api eh bapak yo ninggal waris. Jadi ah, semuanya ayat ini di dunia kalau wong-wong tok. Keliru, gue tenang sal Mati kalau warisan gue tenang sal Orang sal artinya awang kayak jalan keluar teman raiso nggak alasan untuk terpulang melarat. Dari waktu itu melarat gak opo tuh gitu. dipikir tekdir tekdir melarat. Wain kiftum Allah tuh situ. Lalu akhirnya darah ini melarat dan terdiri, gue darah beliau juga terdiri. Jadi misalnya terus Kadang mau melarat nakalan, melarat ini dari terdiri. Nang suge ora terdis, iku dia ngerasa berhak tomak nih wong. Suge, nang padha terdire terdir kabeh. Wa in khiftum lamun Kali orang kiai fanatik, mau itu cukup, mau itu setan. Orang untuk kamu mau ngaji dari mau itu itu dulu, mata roh itu kasar, tanggung bapak, mau ada rubah-rubah, nggak ngasari mau ngaji raison. Wa ini khiftum lamun khawatir siro kabe Allah situ Ing yen ora berbuat adil sira kabeh fil yatama ing dalam cahyati. Ketika kamu takut gak iso berbuat adil ning cahyati, fangkisu. Mongko nekau sira kabeh mak ing perkara, ma ing wong gimana man. Ma ing wong gimana man. Toba kang jembar apa malah kemarin sira kabeh menanisa sange wong itu. Masna khalil loro wa sulasa khalil telu wa ruba khalifat. Jadi ngeten ini asbab nuzul ayat ya Jadi fangki matu balakum sing ayat populer kanggo nikah niku ini buat urusan neka sembarangan ini buat. Jadi ngeten asbab nuzul. Jadi zaman jahiliya itu ada yatima. Yatima itu cawe doa yatim kok ayu. Lu sing kepengin ngawin akeh. Lah anak elek sing kepengin ra Nah, karena itu ketimbang ngawin yatima itu resiko amal aklu amal amal dulman. Paham ya? ngawin yatimah itu resiko aku ambalil yatama apa zulma supaya ora resiko menisan aman gak usah nikah ya yatim wis nikah wong liya kalau nikah cah yatim resiko niat ngepek dunia dunia ini ngoten dak sebab ini wis karo Allah wis nikah wong liya ae panggiku mato balakum minan nisa mana sing ora yatim paham Iwa ya? asbab muslim. Fa'in khiftu mongko namun wedi sira kabeh tak dilu yang tau ora buat adil sira kabeh. Lah kowe nek kawong liya cek loro, cek telu, cek papat, nalikane kira kuwatir ora adil fawahidatan moko sitok. Maksud tetep ora oleh blas, ora oleh balik, ora oleh tetep dosa. Tetep ngawe kon sitok lah tukawi. aw ma malah kata <laughs> orang blas tuh keliru. <laughs> orang kawin tuh keliru. Orang orang syariat itu. <laughs> oh, Auma atau perkara malakat kan milik kau pak eh, iman hukum. Saya kira orang perang, gak mungkin orang amat kan. Gali te temu kono nikah ibu adina ibu ruwe parak Allah ta'ulu yang to orang berbuat curang, orang berbuat lacut sira ayat ajuru tuh si orang berbuat curang sira. Iku fa inna wa di basar wa sanulil Arti jenenge nikah itu paling dekat untuk kita tidak jur, tidak lacut. Ya, artinya orang nikah itu paling potensi lacut. Wa atulan paringo sira kabeh anisa ing wong wedok. Wong wedok kei iso duka diina ing hak-hak mahare nisa jabu sodakotin eh muhuro guna Niklatan khale peparing sing no e eh, ati atan dikse paring anti binafsin sangking binafsin nafsin no sing nyenengno sing nyenengno yo ngekek ini ikhlas jumlah yo ake malah nak wong Arab ura oleh minimal 10 dirham pokoknya minimal nak mahar Arab lu jadi atas 5 juta zaman Rasulullah gak ngoten jadi walau khataman min haji jadi maksudnya itu mahar itu dua no, senajan to rupa ali-ali kok Orang kok prakteknya nabi nyari atau mahar kok alih-alih nah, besi kena itu juga ya kebablasan aku paku puter. <laughs> Oke alih-alih itu rana Jadi itu nabi ngendikan walau walau senajan, senajan rasa syariat. Paham? Yang tinggal senajan rasa syariat. Nabi Dewi ora tau mahari paku taman Khotaman itu tidak paku pelengkerno Santri sampeyan dalu khotaman hadite ora ono praktek Fa intib namo ngelamun seneng sapa nisa laku maring sira kabeh ansein saking perkara. Minggu saking ikila ansein saking perkara minggu saking ya niku wau napa mahar. apa nih apane atine. Fakulu mongko mangan sira kabeh ing mahar hanikan khali seneng eto eh, iban marian tur khali den puji. Wala tutulan aja paring sira kabeh asufaha ing pira-pira wong sing ijek bodho, bocah sing ijek bodho ijek cilik. Amwalakum ing bandane sufaha jadi bener bagus maca Quran gue dua ngalih jadi Quran ku aneh muni amwalakum kum mak kue tapi ini gini eh amwalakum jadi kum nih, jadi pangeran kan dawo kue jadi cah yatim yatim sing duwe warisan gitu kalau balik ini cah yatim yatim sing duwe warisan iku no aja ikut cah yatim iku nih gadane cah yatim ada nih wali Gak ada cah yatim kan ini kan ngeten cah yatim mati bapaknya mati, dua warisan. Dunyane cah yatim juga kayak nodik ini, Mestinya kan redaksi ini, wala tu tusufa amwa lahum, dunia dunyane cah yatim hum. Mulane ning amwa lahum ditafsiri amwa lahum. Ya ini cara nahwu jenenge idhofali mula mulabasa. Jadi cara nahwu jenenge adinal mula mulabasa. Jadi mula mulabasa itu satu fali yang tidak hakikat tapi dianggap iya karena berdekatan secara faktor berdekatan ini adinal mulabasa jadi contohnya kayak paling gampang ya ada adat Jawa aku itu orang tuang padahal ya orang bapak orang liya cuma pernah tua gitu gue dunia dunia aku padahal ya konco akrab ora wae kau yang ngoten iki kambim padahal ini dekne Gue saking ya kami dan misalnya Mustafa di konco akrab iki lo klambimu gue, padahal ini Mustafa Iku jenis apa itu fali mulakasa. mulakasa. Jadi amwalakum ay amwa lahum. Jadi ini dunia ini cahaya tama. Jadi ini butuh ngalim. Kurubak jenah. Quran juga cara ngalim alim yang rupak. Ini mereka potensi-potensi hal-hal yang memang butuh alim taktik itu banyak ini. Kayak ini amwalakum artinya apa? Amwalakum waduh kum jadi hum. Allah kang jala ingkang gawe sapa Allah lagu maring sira kabeh kiaman ing wong sing jumenengi sing dunia iku kue digawe dadi pengelolaane warzuquhum lan ngresikeni sirahum ing yata fiha ing dalam amwal e at imuhum dese ngeke mangan sira kabeh hum yata ma min hasangi amwal waksu hum lan ngeke pakaian sira hum yata ma. Waku lulan ngucapa siro lagu maring ma polan lulan pengucapan ma'rufan ikan apik Wabta lulan ucio sira kabeh al ma ing pira-pira cayatin saya tama sedurunge balik gue uji uji kelayakan kelayakan tasaruf nah, kayak duit tasaruf itu bener tau orang hatta ida pun nikah diuji fiti dihim dalam agama ada yang tama misalnya menyangkut amanah watasor watasorrufihim rufi ya tama. fi ahwalihim in dalam piro-piro tingkah tama. jadi memberikan uang itu harus diuji dulu cara tasarufnya kayak apa perilaku agamanya kayak apa hatta ida balaghun nikah sehingga tumeka yang to sampai sopo yatama an nikah ing nikah esor utik sedati sopo yatama iku ahlan iku ahli lagu paring nikah pilih tilal kelawan ngipi ketemu ngipi ketemu mani awis sini utawa kelan umur ikhtilal itu nih Wae sama nopo? Wae sama nopo? Wae mau apa ku? Pakai lama apa, Mbak? Iya. Iya, ini kita pilih sistem romanton, kita tutup ihtilam eh, bahasa Arab yang mana yang terkenal bahasa Arab Iku sing nulis mau ngantuk, mau bayarannya kurang. Ini <laughs> nak menara kudus. <laughs> Kemungkinan ada otot. Bila <laughs> ihtilam kan. Rasa tidak gagal. Yes. Ya beres. Dolim sing tuku. habis ini tahu murah. Jadi mau jaga orang, gue murah. Pilih tilam kelan ngipi mani abis ini utuh umur subhanahu wa istiqmalu bawa utawi balagun nikah istiqmalu khamsa asyarata sanatan Sampurna 15 tahun itu sofi Fa'in anas tu mongko lamun ngerti sira kabeh minhum sangi marus dan ing pinter. Kalau kamu sudah melihat mereka itu pinter, fatfa'u mongko nyerahno sira kabeh ilahi maring yatama walahum kira-kira dunyane Ma wala tak kuduga jadi ini intinya itu nunjuk non ayat taman di sini cek di duit di warisan sampai ono pelaturan orang lain punya nih pangan kita makani makan caya tama ya kau duit dewi warzukum fi fiha jadi rezeki ini kau dua ya tama itu dewi mengenai cara Quran itu jadi asli nih Iki rungokno Mustafa ya asli syariat Quran ora ono sing kaya santri urip urani ninggal warisan orang sampai on ayat wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan bi'afan khofu alaihim fal wa wal yaqulu qawlan sadida jadi wong kudu kuatir umpama suatu saat ninggal anak sing lemah sing jadi beban sosial Podo Rasulullah itu panjang sering pidato aku itu mati dan ninggal dinar dirgat tapi uang itu ejma, ulama itu ejma syariat Rasulullah datil kurba itu untuk humusil humus ke itu Mustafa iki sing santri sering salah kalau mantau nyongkone iku mati urip pati bledus mati ning kuburan <laughs> dhewe antara itu terlantar. Jadi Rasulullah itu memang lam yatruk dinaron wala diraman tapi tetap ninggal jeneng aturan publik yaitu dawil kurban untuk humus-humus kok betul pejabat negara sing maslahatil muslimin Mbak Abu Bakar ya untuk bagian saking bang Pak Dino jadi jenenge aturan manajemen tetep ana karo mantu ora kok model bas didubus model pondok ora ana orang lama ulama ndi ya? takon bener Rasulullah lam yatur dinaron wala dirhaman tapi di antara aturan pikir mah termasuk dabil kurba untuk jatah pemimpin Islam untuk jatah dabil kurba kok pemimpin gue seorang kerja rata-rata gue aku bakat untuk jatah humus humus gimana bang Mustafa itu aturan aturan objektif kaya urip butuh dana butuh sarana itu ora iso dihindari meskipun itu lembaga agama ngene wa alamu ana ma tu min sayin fa analillah kumusahu wal rasul wa'li lil kurba la tamal paham ya jadi kudu roh hukum-hukum itu nah konsekuensi dari hukum itu kita sebagai umat Islam ya harus mewujudkan itu gitu loh kita di kiai kalau cek menang ya Romanto cerita-cerita Kiai memang kurang, santri ini urunan beras tak cinggiran. Itu zaman itu ketua pondoknya itu Pak saya. Itu berulang dari sudah gitu. Terus dia ada bangun, zaman Yai itu kurang. Kalau buatan ya. Kalau mondok pertama Yai pun juga. Dan itu bangun terima kasih sekali. Ya itu tadi beras mau cingkir kan santri kuat, mau sak ulang pisan nyumbang Kiai ini sak. Tapi pengen sekian ratus santri tetap jadi sudah jadi saya itu mengalami gak bisa nerima santri melarat gak urun. Orang kok sekedar kok, malah kaya rusak kang rumah tuh Malah kaya nopo rusak, malah kagak tanggung jawab gitu. Ya. Lalu nggak kayak saat sak kayak ini nemen kuat, ya, gue paling kiri lah kuat. gimana, mboten. peng pecah tetap jadi dadine kilo. Tidak saya tidak ingin kritik siapa-siapa, lah kita lah. Tidak harus bentuknya itu, apa saja. Tidak harus sama saya, enggak kamu kayak aku rapo, kamu kena sopo sembuh senengnya. Tapi jelas terlatih lah ikut sudah kita ya harus tobat adat-adat yang salah. Ini nyata nih sudah gitu sampai ya cukup. Itu yang cerita mulai Pak Desa, keluarga saya, kamu itu yang keluarga saya, saya itu kenal betul. Makanya guru rata-rata kiai kuno memang sudah kata memun sama santri periode pertama setengah konco banyak nganti urusan ubrek jadi santri sing angkatan pertama rokokan udah biasa rokokan bebam santai <laughs> mau bosok tahun tapi tetap rokokan soalnya ini setengah konco Cara bahasa kasar setengah utang tangan duit. kata kau nabi nabi Nawi pertama ada apa nih? Nah, tak ono Mbak Munawir penderek pertama nih golongan sama Mbak Muslim Budi yang Solo nih. Tengah dadap nih. Ini golongan Mas Pur di eh, di Mbak Mansur. Mbak Mansur Kopongan. Eh, mesti setengah konco santri setengah konco. Nah, yang sing digarobanahi Mbak lita malah anak santri Mbak Munawir. Anak santri ini dirabi ya sing yang sing ya, ya, yo udah cilik dadi bawa liber itu wali ini pun bakot mana ini kan tiba Menawi mantu Mbak menawi tapi ya rotok ilegal mereka sing ngaku kotor, karena artinya artine menawi mengaku di bawah pesta jadi ku mantu tapi apa ra pesta dadi tak tanggung elek Istilah kantor Mbak Kodir, orang pakai mergo sing naik ana sinten? kotir Nah, apa berapa ya? Saudara beda wis cucu ora ya. Tapi itu sejarah, jadi kacau hukum. Ada orang batuk di setuju ke Nawawi keren. Nah, sak ngalime kula niku ngerti kalau Pak. Ya itu tadi, semangat Islam ingin mengatur tata kehidupan kehidupan gitu loh. Jadi saya ini bener ana ghanimah tapi betapa Islam itu punya aturan real, aturan objektif, aturan standar tentang kehidupan. Saya rata-rata apa gak kerja, kayak ibu humus-humus ke bedil. Paham ya? Orang kok nakalan santri-santri saya iki berhubung ghanimah gak ana terus gak mikir. Nah, komisi humus ya komisi wis gak mikir, wis kado Karena dia ini mikirin apa? terus gak ada itu. Tapi yang gak disadari semangat apa teman-teman? semangat ngatur standar ke kehidupan ibu sing Lagi udah tidak juga Mustafa Mustafa itu. Kode raro iki ya ini raro, santri ini raro. Jadi ya, ya, ya wes tak kebal apa minta Iya hiburannya udah lagi repot terus. Fana gue tobat terus keliru. Orang orang sari kamu ini orang orang. Paham? Fa'in anas tuh minhum rusdan fat fau ilaihim amwalakum Mung Quran sekarang wa alamu annamal goning tum min sayin. fa anna lillahi khumsahu walir rasul walil qurba wal yatamal masakin wa tapi Sabili kuwe taruhane gede ingkuntum kuntum amantum bila. Jadi termasuk ukuran iman bila itu nak secara ekonomi duwe tatanan ngene itu iki pemimpin tak kayak sami iki tapi kurba tak sami ini orang kok hitop hitop biasa dia betul kan taruhan iman tuh kalau kamu mau membagi humus-humus oh, kanggo iki sakmene kanggo iki sami jadi gak main-main. Murah kok mau sekedar urusan bagian juga. Ya, itu urusan bagian. Dan ini berat arwan ibun tuh aman tuh. Bila mama anjana ala abdina yang mal furqan yang mal takal zaman itu diatur. Ya, zakat ya sama tuh. Yang mulai dari kurba itu rasa untuk zakat. Mereka untuk Gue lima. Saya kira ada lima ini rata-rata ulama ngasal untuk zakat. Jadi saat ini ya ini rata-rata ulama ngasal untuk zakat. Mereka serana lima. Tapi nak sebadi kau minyak rasa kayak zakat. tapi nak. Tapi jangan mangai udah tidak kata apa sebadi. Ora rasa nyesal training ngono, training ora usah disesali. Kalau ono Gus Jawa Timur kerja ada training ngono, jadi ora usah disesali. Raja ada berlalu itu. Waman nih wong mukana, isrofan. Wala tak kuruha, lano cumangan siroha ing ambal, isrofan hale isrof wabidaron khali kesusu ayak baru ay mubadiri nasi kesusu siro kafe ilan fakihah maring nginfakno amal makhofat ayak baru karena itu e khawatir tua sopo yatama ay rusada atau si pinter-pinter kafe jangan sampai dunia ini cahaya tim buat no buat tasarup no ngawur gue khawatir cahaya tim menangi gede artinya menangi roh hak hak e. itu aja sampai Waman nih wong kana sopo mani goni gonian ku suke fal yastafif. Mongko wiki yo sopo man. Jadi kena sugih caya tim sing wiki. Ayu ifa se wiki sopo man an mal yatim sangi caya tim. Wayam tani ala nyeka sopo man min aklihi saking mangan caya yatim. Mbok woto wayam tani lan nyeka sopo man. Wayam tani lan nyeka sopo man min aklihi. Mergo atafe teng fal yastafif jazm wayam tani lan nyeka sopo man min aklihi saking mangan yatim bandane jaya wa man disapani wong kana ana sapa man fakiran fakir fal yakul mongko mangano sapa man bil ma'ruf lan sing apik lan iki bikot di ujroti amal kelawan kadar ujroe amale man jadi bisa uji diatur sampai ngene Mustafa jadi kan misalnya ngurmat cahaya tim cahaya tim itu suge nak kue suge api era usah mangan dunia nih cah nak kue melarat ngurmat cahaya tim ini ya oleh mangan dunia nih cahaya tim sekadar ujroh amalem Misalnya rata-rata uang baby sister ini berapa bulan? Rong atau sewu. Berarti misalnya yang rumah cahaya tim rata-rata maksimal oleh menggunakan sekadar winter rong atau Bang Romanto itu jadi yang pentingnya loh semangat betapa Quran, betapa Islam itu ngatur nganti urusan bab bagian. Gue Islam kena semua pondok terus gue sak sempati sak alami gue kena aliran. Padahal Quran sorry, nak sudah nge, nak melarat nge. ini kan fal yakul bil ma'ruf eh bi qadri ujroti amalihi jelas ono bagiannya itu jelas paham ya mbok hmm, kena jadi kudu jelas urip aturan kudu jelas hahae cayatin, yatim hahae sing rumah faida tuh. mongko nalikane nyerahno sira kabeh ilahi maring yatama amwalakum ing dunyane yata nak dunyane cah yatim wis gedhe mbok serano, fa asidu mongko gawe isbat sira alihim ngatasi tama. ben gedene ora salah Pak paham paham ya jadi itu jelas jadi aturan-aturan publik itu kudu ngaku hukum-hukum sing jelas gue nak ngekek no duit eh yo ya sh, dan nak gede gak salah paham orang alami orang ono jadi aturan Quran jelas alami orang ono mana gue sering matur tenggene Mas Pur, tenggene konco-konco tenggene Lukman. Andai kan bodoh salah Mas Pur, cara mengajarkan Quran kayak ini, betapa bahagianya. Gue standar-standar objektif peradaban kehidupan. Hmm, bapak pondok ilmu eh, kok santri sudah dadi koyo madun-madun. Wah, pondok sangguan ya pondok santri. Udah plus oleh dolim. Ini kan taruhan sampai diatur. Jadi cahayati mung ini, sing rumah tuh ini, nak melarat ini, nak suka ini detak Maksudnya matur, ngomong karena winian palias api, ngomong karena pangkiran palias pun Baru ayat bikot ujroti amali. Ketika diserahkan ya jalani, hidup alih. Iki alasannya kan di Allah aku supaya ora tumiba bu ikhtilafun apa sengketa. Mereka nak tumiba sengketa anak zaman iku neng notaris utawa disaksikan fatar jiu maka merujuk siro ilal bayinati maring bayina mergo nak wis ana kesaksian ketika ana sengketa gampang ada rujukan rupane bayi bayina saksi wa hadza iki ku amru irsyad perintah panduan cara bahasa saiki perintah panduan bodoh sapi itu budi udah dijimat kue akeh Dewan, <laughs> eh, eh, Quran di mata kiki salam sudah dijimat sampai apa ayat-ayat hukum dari mata sudah dijimat. Subhanallah, tobat ya tobat. Bahada amru irsyad, karuan Quran mengatur urut nanti detail tata peradaban nanti detail. So, itu tuh subhanallah, tobat. Pakapalan cukup sopo bila iso Allah apa nih hasiban. Ini sifat Allah sing tinggi sifat kasipe. sifat manajerial. Ya Mulane sing disifat ini gini Allah ora kok alim atau ora kok diri tapi wakapa billahi hasiban. Allah sing pinter itu. Jadi urip kono hitung-hitungan nih cila. Saya yatim tak rumah, Mau mau baby sister per bulan berapa? Yuk nak fakir fal aku bil arbikot di ujroti Amin. Para jalan lan rotan rodan krono nolak lima maring perkoro, karena kang ono ipa alih ing atas lima dia al jahiliyatul jahiliyah. Ayat ini turun sebagai penolakan terhadap tradisi jahiliyah Rupani min adami tauritin nisa. sangking ora anane marisi wong wedok wasiwer lan caci. Wong jahiliyah wong kerja wedok to caci lek ratu warisan. Sing sing gede-gede gus gede. di gede. Lagi turun apa lirijali. Lirijali tetap hak wong pira-pira wong lanang nasibun te bagian wong lanang duwe bagian mimma sanging perkara taroka ingkang tinggal sapa alwalidani wong tuwa loro wala probulan pira-pira kerabat wala probulan pira-pira walin bisa ilan iku tetep kedhe itu wedok nasibun utawi yo ya mimma sanging perkara taroka ingkang tinggal sapa alwalidani wong tuwa loro wala probulan pira-pira kerabat lima sanging perkara kolakan kang sidi apa bisa ngking mata roka Awakan surau atau akeh apa Jadi minggu sangking mal mana nih mal ya, mata rokai barang sini tinggal di sini ramah. Si wong lanang itu ya, dua bagian, wong itu ya, ibu bagian. Ojo kaya adat ya wong itu orang ketiman Nasiban hali bagian mafrudan kami sedan pesten. Emakku eh, anda sedian pastikan. Jadi intinya awal kepinginnya ya, nah mayat ini mati ya itu jelas bagiannya keluarga pinter wong lanang untuk piro wong itu untuk piro cacile untuk piro Allah seneng nasibam untuk bagian itu jelas Wong sering ditangleti santri-santri saat ini hukum waris buatin populer terus roto-roto kan orang tua itu sekarang gitu jadi saat ini kan kayak tadi yang nggak sih disadari orang-orang modern semuanya itu ngadu resiko selama ini orang sekuler kan menyerang Islam Islam itu udah adil karena orang itu bagiannya kalah sidik wong lanang. Jadi wong lanang untuk dua bagiannya wong itu. Memang dari segi ini sawangannya gak adil. Tapi ketika kita bikin alternatif, rupa-rupanya itu sebenar geger lanang itu. Saya kan ini model hibah. Kiai lah kan saya ini model hibah. Di mati, dihibahkan. Sehingga gak harus ada tatanan di dagari misuh hadir. Tapi yang nggak disadari hibah itu ya punya potensi melon fitop. Iya, aku nuruti seneng gak? Seneng. Enggak, misalnya kasus nggak ujung cucu podo kau ya Gus Muslim kabeh. Jadi resikonya hibah, resikonya menunjuk itu kan tetap orang itu pilih apa? Kasih. Itu secara de facto mesti ngoten dan itu ya gak kalah gak kalah ada adilnya itu tuh. Soalnya anak limo pilih kasih sih untuk pondok wakis tok tak komplek rantau. Padahal kalau kita fair untuk menjadi kiai itu udah harus alim. Misalnya di kelebihan sabar orang alim tapi bisa sabar karena dibutuhkan santri itu tidak hanya alim sabar kadang orang sabar tapi roh murid sehingga ngelahirin santri-santri sing alim kan sakit mau nggak rumah tori misalnya jenengan derek gus yang rapati ngalim tapi berhubung orang ngalim roh murid sehingga roh murid itu menjadi ketahanan hidup bagi orang sekeliling sekeliling orang sing ngalim roh roh murid malah menjadikan kekacauan hidup juga <laughs> menjotosan tidak artinya untuk menjadi tokoh itu kan tidak harus sempurna, harus perfect, tidak harus sempurna itu tapi ketika wasiat ini mengarah pada satu figur mergo alime, kan fungsi yang lain, nggak fungsi sosial, fungsi kearifan, kesabaran kan hilang. Padahal yang dibutuhkan umat ini kan semuanya itu, sifat-sifat semuanya itu. Misalnya Mustafa sabar, Mustafa api, tapi guna ada nak marah. Ketika santri butuhnya tiga i gitu, ada kan urusan bapak mulane pulau lah termasuk orang yang secara de facto marisi bapak pulau Tapi pulau sering ngomong mbek kemana. nah, masalah ini sensitif. Saya sendiri buatan PD. Jadi pulau untuk ngomong pangeran. Muga-muga urip nganti mati berapa PD. Jadi pulau lah sebenarnya marisi pondok pondok sengketa ya karena itu. Orang tua itu mesti menunjuk yang paling alim terus yang dianggap mimpin pantas mimpin. Tapi hukum objektif, kadang orang ra pantas mimpin itu lebih baik dalam proses itu tadi orang ngomong wong itu ide faktor batin itu ide faktor santri ra Enggak, Marmanto. Wong nganti sowan batin, mati terus tuh ya, Kau tuh hidayat, kau dia kok kenalannya. Kenalannya kan mesti rasa kali berbatin, kan? Mau nganti sowan batin, berarti itu hidayat. Kok nganti sowan batin faktor? Artinya sebelumnya untuk hidayat. Mesti liwat wong sing wong alim bawa ora. Ya dan rata-rata sebelumnya wong biasa, wong wong setengah alim, setengah ada di iku. Temu pasar. Nah artinya begini makanya itu kita harus punya kesadaran ini bang Marumato sehingga kiai ngalim biora ya besar kepala. Mega proses hidayat itu dimulai dari pasar, dari ratan, dari macam bang gitu, ya. Tapi sing ning pasar ya sadar. Nah aku kok ngugemi hidayat ora kuat gak kok pas-pasan dadi nek hidayat dibalekno sing suhu-suhune iku. Oh, aja tetep mbok pipen, mungkin kowe Paham? Iku jenenge <laughs> lunas tenan no album. <laughs> Dadi urip itu proses. Nah, proses pas proses ini tadi kadang orang baik itu diprosesnya saja tapi gak usah final. Mulane sahabat itu koi, Khalid bin Walid prestasi ngono kok ora dadi khalifah. Tapi dia pas perang tok dadi Khalid itu kafir. Kafir ya mantan pre preman. Malah ketika Islam soleh dene prestasinya jadi panglima perang itu. Bar panglima langsung gak juang nomornya. Nah. Wong temu dah oleh itu preman, macam preman. direputasi ini dia tidak menjadi sahabat, dia mau panglima perang itu murah di hari belas. Macam dia mental killer pembunuh. Wah, gak panglima serah gue, mau biasa neng macam mantan geng. Joksen ini. Wah, di gue pasukan berani mati tok cara Gus Dur. Lha iku sing kisah nyata. Wareng bar perang ya markai meneh. Termasuk yang tahu ngabung wong ya Khalid ini. Warang Sayyidina Umar dipecat sampai Sayyidina Umar. Nah Rasulullah ngono berarti gede, Khalid ono sungkane, jadi gak pati markai sama Rasulullah disugeng. Bareng Umar Khalifah, dia ini tetap panglima. Marka ini Umar, tapi Umar dipecat. Umar ditakut, ya Umar, Khalid itu kan panglima yang zaman Rasulullah dipakai. Kenapa periode jinan buat pecat? Khalid nanti perang ngawur, agak sing terbunuh. Nah, perang ngawur dari Umar. Kenekatan terus dipecat zaman Umar. Jadi intinya kalau cerita, jadi prosesi-prosesi yang dibutuhkan Islam macam-macam, kok panglima perang, kearifan kaya Abu Bakar, kekayaan kaya Utsman, kecerdasan kaya Ali, terus kira-kira kaya Ammar, Suhaib, Bilal dan sebagainya itu Islam tidak bisa gak butuh kiri karena untuk Islam ada di perdalaman Kalimantan Sumatera mesti lewat Pongkir gue gak mungkin Gus Ngalim gue aku udah damalan di Kalimantan gue proses Kalimantan paling gak kan dimulai kok kiri akhirnya kerja ilegal lagi dan nah, justru itu harus sadar gitu loh bahwa saya ada yang terbaik karena saya sadar Islam di sana berjalan dan itu jelas tidak lewat saya paham ya? Islam Nusgoro berjalan jelas tidak lewat saya harus sadar nah saya ini wadah ngalim bodoh orang ya Merasa ngalim dituakno sepone ngene kondang sama sibat. Cucuk wong seperti sibate opo dicucuk. Sepone ora karuan. Ora karena wong diukur ping ngalim ngene. Oke, gue oh, iku ki cilik ki langgar bedene ke pondok sepone ora karuan. Darane ki pondok sitok ki langgar. Terus seneng nggo ki pondok apa opo? suar swarga ya ora mesti. Apa terus di dua ki pondok ora mesti di dhuwit. Nyatane proposal. Eh, ayo ya, itu sadar hal gitu itu kudu dihitung. Paham gitu diatur. Jadi nak ketika hukum Islam beralih ke hukum sekuler, kata tidak ada warisan ini kari musuh hati pun saya. Itu resikonya juga tinggi karena kalau hibah atau hadiah itu ya potensi seneng enggak? Seneng. Mana saat ini misalnya ngatain, kalau niku yatim. Ya yes, warisan. Warisan itu tidak kari misal hati saya. Jadi nak terlanjur warisan itu memang tidak kari misal hati. Nak hibah apa terus Misalnya sampai dunia ini sak juta, anaknya sampean sepuluh. Adil ya, gambaran duitnya tak cakoi. Anakmu sepuluh jadi sak juta, hibah adil ya ukuran. Bukan sak juta kan? Satu seribuan. Iku tetep wong sepakat gak adil. Misalnya sing barep rumanto, wis sugih. Sugih buka satu. Sepuluh kan gak mungkin status ekonominya kembar. Kita kiri banget, setengah kiri, setengah juga juga banget kilo. artinya kan ketika sing sugih lah mbok satu sewu dari sing marat piye? Wis sugih apa mbok? Kei kan? Belum mengulang pada masa lalu. Misalnya ini, sepuluh iki, sing songo kira kabeh, sing sugih situ, mbok satu sewunan. Terus dari rumah tuh, sing songo juta ngau kabeh saya tanah ewu. Berapa? kayak gini per, hukum utang itu pasti dibayar. tamalan teh kabeh. Berarti nak nuruti jangan jangan biasa saiki fair. Umpamane nak rumah tangga dulu, wong kawin sing biaya aku. Ndak fair rasa munafik. Nah, selama ini orang sekuler tuh bisa meyakinkan umat Islam bahwa hukum mereka lebih baik. Mereka hukum Islam gak adil, tidak karim suhadil. Misalnya nggak mereka sadari apa kalau hibah itu lebih lebih baik. Coba teman konsekuensi dari hibah. Misalnya mau duit sak juta, anak sepuluh, mau kayak satu sewu, nak dilem adil enggak. Mungkin mesti fakta sosialnya, stratanya mesti berbeda. Beda. Mesti uang nggak mungkin sepuluh status ekonomi ini podo, kasusnya podo. Paling nggak sing lurus di hutan liane, gue krono loro, sunat, gue krono rabi, itu sing mesti. Untuk direputasi sosialnya elek jeblok. Jika dikai dicurigai, ya pokoknya gue minum. Untuk <laughs> bakar disudah nih <laughs> Gimana? <laughs> Akhirnya keputusan adil, ukuran adil terus ya. ya. Ruwet kan? Eh seru buat, tapi saya ora iso, anggere seukuran ngono niku, pokoke harus ah, do bakar rumput iku sunat buat. Apa takut, kok ngapain iya. piye? ngapain ya, manusia yang rumput tinggi sudah perlu pangeran. Iya kesane paham. ngapain apik manusa rumput tinggi? Apa ya? Belum gitu, banyak pancen penyesal. Mau sudah perlu rumput tuh pangeran. Aku doang anggere donga ale pihak biah kamil. Hakimin aja jawabnya bala wa ana ala dzalika min sidni. Betul ya Allah kalau engkau ah kamu hakim. Artinya kita-kita kurang arah kamu hakimin. Justru kayak kepengen hakimmu malah bodoh penyanyi pangeran gitu malah bodoh biasa eh Gus jiran kiai ora adu, ora adu tak lelah. kula biasa digoso kan. Jiran wong alim uraan gitu, sering ra kedunan. Kan? Lah yo piye terus? Nek ora apa-apa. Kan? Angge ngeten-ngeten nggugur nang guru. Ayo kena rasa seneng kowe ora usah takok. Aku beres kan gampang. Mau aku ora seneng gue. Lama lain kan, Biar ora seneng rasa seneng aduh kan. Oh, janggal bareng repot aneh kok rit. Jadi tidak mungkin itu. Jadi saat paham ya, saat hukum waris kita kritik itu tidak adil. Apa hukum lainnya lebih adil kayak hibah hadiah. Misalnya itu tadi Karmanto, misalnya jenengan kiai dua anak limo, sisi tok pengusaha, sisi tok lunak lunuk, sisi tok paling alim apal Quran. Memang mungkin menurut hukum sosial paling sah itu waris itu ini. Coro wong akeh, wong akeh coro lahir. Tapi jajal sing coro santri kan mantep. Mesti uang dan dalam progres ini karena lebih bisa menghidupi orang di komunitasnya meskipun rapat tinggalin, cinta setengah lunak lunak seneng gusiki berapa tinggalin tapi sopan artinya tidak berarti semua kelebihan di sini bang dan perjalanannya pondok butuh ketiga-tiganya karena sudah tidak sempurna itu butuh pengayom, butuh ekonomi kan orang kan maksudnya kan nggak bisa tapi ketika hanya ini kan terus tidak adil itu orang yang kritik sopo-sopo ini hukum umum saja pondok juga gitu, warisan juga gitu. Mana paling bener ya Lukman Hakim nak ngandani anaknya, kowe ora usah ngandel kila wal kol, cangkeme wong itu. ndel. Mosok pak parah kan dulu ndel terus cerita wong gue khimah. <laughs> Bapaknya numpak anaknya kan nuntun, jajale langsung tesnya di pasar. Wong tua petikasan, bapaknya numpak cacilik cilik nonton. <laughs> Terus diwale, ya cuma sing numpak wis nuntun. Oh, cah sopan, bapaknya nuntun, nek enak-enak numpak. Oh, khimah. Saya kira dibalik terus tumpah IKB. Ini masih tok tumpah yang loro. <laughs> Terakhir dituntun KB. Lalu ya, kumar sitok dituntun wong loro. Kumar <laughs> keliru KB. Terus dari hakim, ya ngono iku manusa cangkem. <laughs> Iya, rai sakit Lah ironise, wong Islam santri, iku rata-rata ya Mas. Umpamane model-model sing setengah-setengah kampus terjebak pikiran sekuler Kau warisan model Zakari itu hadin saya itu problem Kau dianggap oh gak ada kesamaan jen gender enggak sadar apa kalau hibah itu lebih baik ndak ndak mesti hibah problemnya ini wow gua bagi rata itu lucu. saya dua sepuluh saya tak karuan dua LG eh dua toko sing sitok meneh duwe selek duwe mobil sing sitok kere bakul siome kok padha satu saya uang terteriak kan masa si suga yang satu saya si suga rasa bagi padahal cara pekeh naik si hae hae si suga cek melarat tetep hae lah si suga teriak malah lorong songo itu dutan <laughs> aku hahaha <laughs> Malah loro. Ya? Eh, sing protes sugih malah loro sampean. mau bakal si omene itu tuh itu kok nanti sugih. Habis ta. Ya. Malah nanti mau bebel loro sampean. Barang sing bagus semua takut iya ta? Iya iya ta <laughs> malah loro. Jadi hukum ora iso. Ora usah takokno sing apik piye, ora usah sing perlu apik pangeran, wis ora perlu apik nemen-nemen. Kenapa lewis? awalnya gue tuh saudara Nabi Adam itu sewarisan orang Kristen itu <laughs> sewarisan lalu bener Nabi Musa itu kan waktu Nabi Muhammad tuh punya cerita ini tentang riwayat hadis soalnya Nabi Musa kan pas ketemu Nabi Adam Nabi Muhammad kan cerita aku pas mikrot ketemu Nabi Musa Nabi Adam jadi Nabi Muhammad wani, bant wani bantah Nabi Adam Nabi Musa gara-gara kamu yang dosa kita kita ini tidak di surga jadi antal ladi akrotatnat menal jannati wasbaiton jadi cara Nabi Musa logikanya Nabi Musa antal ladi akhrat tanas minal jannati wa asqaitahu. Kamu adalah orang yang mengeluarkan manusia dari surga dan bikin celaka. Di mau ratusannya Nabi Adam kita kita rating surga terus cara <laughs> pikirannya Nabi Musa. Mereka harus gue problem Tapi Nabi Adam dah ke pembawa apa problem. Nabi Adam mau sepuh ya ngalah. Enggak ada sak protes buat pengirang. <laughs> Jadi cara Nabi Adam ini harus kersane pengiran protes biar pengiran gue kayak gus deh mbak hukum logika itu rusak apa itu kali kayak melarat sebab melarat kerja kok tetap sebab utama bapak amkere kan mau terus sebab era kerja anak Soeharto era kerja lah suke pokoknya inti kita melarat tetap salah orang tua kita kan Misalnya bayang no, watambi ya kurang apa nih? Bergoklo keluar kerja, ya kerja lah kan yang sudah diwarisi sambil yang terus jadi nak nuruti nyala non mesti sisa lah kita melarat tuh. Bapak kita gitu, kok gak mari sisa milnya. Iya Nak nuruti logika kan hukum mereka karuan nganggur urung segalanya. Nganggur lah kan orang suka bergedung. Larang dikonjol lek mundur paling gak terima. Nah dia nggak bersyukur kan tuh. Nak diloroi. Wong kok nganggur. Cangkemmu nganggur. Udunya aku adil jadi. Tapi Nak wong suka turu jadi orang nganggur kok dekne turu toko buka. <laughs> aku kere turu jalan iki aku. Kurang ajar. Dene nggak mau nih di Madisa. jika ada nih mau. Cocok gue gue beli batu dah. Podo turu sisi tok darani ra nganggur. Sisi tau darani itu, anggur kan gak adil hukum manusia. Cangkem bujur. Jadi intinya ketika kita tidak pakai hukum Quran karena janggal, apa hukumnya manusia terus orang janggal, lu janggal. Mulane santri harus usah cilik ati, nek ana wong-wong sekuler, wong orientalis itu model-model gerakan Islam sing darane apa Mas Bro? Hukum lidzakari sahadun sain itu beda dengan semangat gender feminisme. Padahal itu tadi memang saat kita nggak pakai hukum lidzakari misuhadun sain, apa ada hukum lebih baik? itu contoh wow ketika sampean hibah tuh hadiah bisa jajal kalau mantau dunia ini piro anaknya piro nah iso adil mesti ya antara anaknya orang sudah dimantau yang suka orang sing sedengan roto terperadil belum masa lalu sosialnya orang sing dibiayai nanti kuliah otomatis biaya lebih tinggi orang sing belum tahu dibiayai belum kalau mesti kalau dirunut semua kan bagian ada tiga jelas misalnya pas bagian diungkap apa kuliah serah wujud duit entah padahal dealer liar sering tahu kuliah protes aku ora tahu kuliah ini untuk yang agak minggu kuliah di sini piro eh? malah repot sama dihitung total dengan segala masa lalu paham ya jadi ketika kita tidak pakai nasibah mafruda jadi cara Allah sebenarnya apa nasibah jadi bagian itu harus sudah dipastikan anut hukum wong karena apa saat kita anut hukmul basar marah nasibah mafrudan subjektivitasnya tinggi tinggi sepihak itu subjektivitas malah mau mafrudun paham ya Waita hadaran nalikane teko alkismata ing bagian nalikane nekani alkismata ing bagian sopo ulul kurba Sopo wong sing duweni kerabat wa idza al alkismata ulul kurba wal yata malam biro-biro cayatin Nggih kurang ya keliru, wal yatama iki iya, kurung. sama ngerti kurung tuh. Ada rumah. Ibu kita mergo piro <laughs> orang ngewu untuk telur <laughs> Wal yatama amalan biro biro cah yatim wal masakin lan biro-biro cah miskin farzuku. Monggo ngresikeni siro gum yatama min saking miras. Wakul lan ucapa siro kabel lalu maring mau pokoke yatama masakin kawalan kelan pengucapan ma'rufan kang apik. diantak tak taziru ilahi. <clears throat> Wal yasalan wedya sapa alladzina sapa ngakeh salam lan sopo Allah alladzina wong akeh ini hitop utawa amr. El eh, Yakov tegese supaya wedi. Allah alladzina wong akeh laut taraku meninggal Allah di min khalfihim saking sakwise alladzina. Hendaknya semua orang tuh takut. Nak ini sumben ninggalno dzurriatan ing di afan kang apes-apes. Jadi faham ya, zaman kita hidup ini harus sudah menyiapkan diri supaya orang duwe di afan Khofu kang kuatir sapa alladzina alaihim ngatasé di diafan bidia kan kesiyo-siyo. Jadi urip ku ana perhitungane lah ngene cara sarane tawakal ngeten lho tawakal nek ana Ini iku jenenge tawakal. Ora ana ini ora tawakal ngawur nekat. Mulai zaman Nabi Adam nganti Nabi Muhammad jenenge perang ya nggo panah. Ya ana strategi misalnya kon ning dhuwur dan itu tidak mengurangi tawakal Pak Baromanto tetap tetap Nabi tawakal tapi aturan standar tetap dipakai dipakai misalnya perang ya gue pedang ya gue panah ya no setra tegi terus plus tawakal ya podo urip yo ya ngono Mustafa ya ono aturan standar minimal Di jenis wong tua yang ngekek ya anak bucu, ya marisi cukup sama mlaku nek mak lunak ngerti ngerti apa problem sosial kurang ono gue rasa ate ono. jadi <laughs> cara syariat Allah hendaknya semua orang khawatir kalau-kalau nanti meninggalkan duriatan di afan khawf Misalnya jenengan tangkel kulo, lah kulo kirim larat Gus piye supaya anak kulo betul duriyatan di afat. Itu saja nih gampang kan kumantu. Kulo nggih nanti melarat, bapak kulo nggih nanti melarat, tapi nanti pro akhirnya sugih. Ini ngene Mas perjalanan. Kon diajarinya, misalnya kulo didik satu sewu. Kalau saya pulang Rembang pakai mobil nyewa mobil, kan dua orang aja nih selain gue tuku bensin gue gue nyewa mobil intinya malah jadi kiri numpak mobil tapi jadi kiri gue mikir bensin mikir nyewa Padahal kalau saya ngebis itu menjadi kaya Karena saya kalau ngebis itu paling hanya butuh uang 30 ribu. Berarti selisih 70 PD Artinya PD yang mesti susu e. Misalnya tenggalan kepengen ngamal, ya sakit ngamal bisa susu di tombol. Nah sebetulnya orang miskin umat Islam ya harus kayak itu. Saat miskin itu punya standar begitu. Misalnya ini dunia, ya, kue marat, nak marat, nggih, marat misalnya misalnya oh. apa? <laughs> Melarat satu bulan misalnya di penghasilan roto-roto misalnya 40 ribu 40 ribu banyak kita sidik cukup no piera cukup tapi beda armando, misalnya sampai kayak uang kuno sementing itu kono beras gue di duit satu saya buat tuh kono beras tetap kita pakai, jadi untuk tolong pulau gitu dan dengan punya beras itu paling enggak kita menghilangkan tragedi minimal jadi gue kelaparan Mulane wong kuno melarat-melarat dan beras. Mulane kalau sering ngomong ngebalik man ngarumanto ya. Kearifan kultural, kearifan lokal kita ini sudah kita hilangkan. Akhirnya jadi tragedi bang coba. Misalnya satu bulan penghasilan satu itu mesti dia. Ya. Tapi umpama satu saya gue butuh karena beras kafe kan minimal ngilangi busung lapar, minimal gak nganti tragedi sing paling ngeri rumahnya kalah. Lalu kearifan lokal kayak nenek moyang kita melarat radi duit lah tapi ada beras nunggu dong. Bapak pulau di pulau menangin nganti sana gila ibu pulau radi duit lah udah beras. Terus tak terus nunggu pulau kan Pulau sering radi duit lah beras duit akhir dan duit duit akhir terus kan. Gak pulau agar di duit bayaran tuku beras langsung tidak kilo. Nah ini contoh mudah ini. Jadi sebetulnya masih bisa ikhtiar-ikhtiar minimal itu masih bisa. Tapi kita nak wis melarat gak di ikhtiar, wis kayak ini. Gitu. Anak jauh sih, apa gak dituruti bapaknya doang ada nggak rokok? <laughs> Santri ku sesat, harus ngerti. Rawan rokok lima ngewu. Anak jauh sih, apa berapa? tolong atas ribu sih bapak. Apa cuma tak <laughs> di hujan jajan. Lah bapaknya jajan jajan tadi. Jebule terus <laughs> aneh bocah jajan jajan, lah bapaknya rapopo artinya. Nah jadi banyak kemiskinan kita saking oleh rata-rata itu akeh. Jadi raiso sampai anak-anak tetir raiso. Ya gue mau kayak santri dia anak tahu Bingung kenapa kok sowan kiai ini gue mau. Jadi bingung ini kalau anak itu dari dapat penggawean. Soalnya gue seminggu, aku coba.